Karena memang janji indah Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada ayub satu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakan rezekinya, terus sambung silaturahmi insyaallah. Dan kita doakan pula mudah-mudahan yang sedang dilakukan dan di, dikerjakan oleh SDIT Imam Asyafi ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang dimudahkan oleh Allah insya Allah khususnya pembangunan dalam rangka perlengkapan pendidikan yang ada di sini. Jamaah yang Allah muliakan, keluarga bahagia merupakan dambaan setiap manusia. Orang mana yang tak menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya? Bahkan banyak orang yang menghayalkan rumah tangga yang dia milikinya ini bak surga. Sering sekali lisan mengatakan baiti jannati. Rumahku surgaku. Keunikan manusia. Belum tahu surga sudah bisa ngayalin surga itu manusia. Kemarin begitu teman-teman di Sydney Nyaris muslim sana di seputar masjid Diwai Itu rumahnya itu bacaannya Baiti Jannati Home Sweet Home Iya mereka menerjemahkan Baiti Jannati Home Sweet Home Padahal Rasul mengatakan kalau bicara surga Mala ainun ra'at Wala udhunun sami'at wala khatar ala kulli qalbin bashar. Ini gaib. Ini gaib. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, bahkan hati belum bisa menghayalkan. Bagaimana kau bisa bentuk rumahmu bak surga? Ini yang dimaksud surga seperti yang kau anggap atau memang hayalan pengen seperti surga? Karena si pemilik kalimat baiti jannati Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan baiti jannati ini dari rumah yang ukurannya cuma tiga kali enam loh. Yang sekarang jadi kuburan beliau tuh di Madinah. Di tempat yang sederhana yang kalau sarapan pagi cuma air putih, air zam-zam, Korma kering atau roti gandum yang kering. Di rumah tersebut Nabi mengatakan baiti jannati. Rumahku surgaku. Lah belakangan ini orang menganggap yang namanya surga itu bak kabar yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Quran mengabarkan, tapi kan gaib. Hordeng yang bergelombang, karpet yang tebal, tajrimin tihal anhar, buah-buahan yang memancing pandangan tasurun nazirin. Itu kan kabar yang jujur, apa yang kita rasakan di dunia tidak ada seujung kukunya akhirat. Terus yang dimaksud baiti jannati di sini apa Ustaz? Iya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginginkan manusia paham bahwa rumah yang dimilikinya ini merupakan sabab datangnya kebahagiaan. Sejak awal menikah, Islam sudah kabarkan kepada para pria. Ya ma'syar sabab man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya ma'syar sabab wahai para pemuda. Man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, menikahlah. Kalimat mampu ini diterjemahkan bukan cuma sekedar materi yang dihasilkan, bukan. Lebih dari itu. Karena paket untuk membentuk sebuah rumah tangga bukan cuma sekedar pekerjaan yang rutin dia bekerja di atasnya. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang memang sudah layak untuk menikah menikah. Fa'in lam yastati alaihi bisyam. Fa'innahu aghadul basar wa ahsanul faraj. Intinya, rumah tangga yang akan kau jalani ini betul-betul membuat pandangan matamu, syahwatmu memiliki solusi. Jadi kalau pada akhirnya kalian berumah tangga, mata tetap bermaksiat, syahwat pun tak terhenti, ada yang salah. Rumahku surgaku, mata ini merupakan pintu jendela hati. Telinga ini pun sama. Bisakah rumah tangga itu membuat mata ini memandang sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang baik? Imam memandang yang baik yang kita baca dalam doa kita, hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun. Berikan kepada kami ya Allah pasangan hidup, keluarga, anak yang enak dipandang oleh mata Ya kalimat enak dipandang ini bukan cuma physically. Tapi memang mata ngelihatnya seneng gitu loh. Telinga juga suka mendengar. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Ada sesuatu yang dihasilkan. Rumahku sorgaku membuat sorga dekat dengan kehidupan. Karena di rumah matanya terjaga. Karena di rumah telinganya terjaga. Karena di rumah dia menginspirasi untuk membuat kemuliaan, memiliki ulil aidi wal absar, karya cipta. Karena di rumah kau bisa melakukan solat yang afdal, afdalu salatil mar'i fi baiti, illal maktubah Sebaik-baik solat seseorang di rumah kecuali yang wajib di masjid. Kalau bicara sholat wajib di masjid kita, tapi sisanya di rumah. Dahsyat. Yang jujur sholat-sholat sunnah ini kalau kita lihat fadilahnya beragam. Dari duha tentang sedekah badan. Ada 360 persendian di badan kita yang harus kita sedekahi setiap pagi tidak mungkin sanggup kecuali dua rakaat sholat duha. Belum kita bicara bak dia zuhur yang empat rakaat itu pahalanya seluas langit dan bumi. Belum lagi kita bicara sholat mustahab, kita bicara tahajud, kita menjadi orang yang dilindungi, dimuliakan oleh Allah karena mengorbankan kenikmatan malam kalau kau tidur malam di rumahmu pahala karena Allah jadikan malam untuk istirahat kenikmatan kau korbankan di rumahmu Allah katakan tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an menjadi orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur mendatangi janji Allah. Aku turun di sepertiga malam ke langit dunia. Yang minta sesuatu kuberi. Minta perlindungan kulindungi. Janji Allah. Rumah menciptakan aktivitas surgawi. Maka otomatis kalau dikatakan keluarga bahagia dambaan setiap hamba. Iya. Cuma kan kadang-kadang ukuran bahagia ini berbeda. Orang memandang bahagia ini kalau tolak ukurnya manusia, ya udah beragam. Tapi kalau tolak ukurnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan beda rasanya. Bagaimana bisa memandang sesuatu menjadi sebuah kemuliaan, Ustaz? Karena ukuran yang mengatakan baiti jannat itu Rasulullah yang rumahnya sangat sederhana. Yang saya nggak yakin kalau seandainya kita berada di posisi rumah seperti rumah Rasul, kita berani mengatakan baiti jannati. Rumahku surgaku. Ya ukuran kita kan kalau belum garasi penuh mobil jalan miring gitu loh. Kalau belum apa yang kita pengen menuhin rumah ya belum bisa bisa bilang rumahku surgaku. Walaupun kadang-kadang rumah yang mewah malah menimbulkan keributan. Iya. Loh kok bisa Ustaz? Wallahu alam. Ulama menggiring kita untuk mengetahui bahwa letak kebahagiaan itu bukan cuma sekedar rumah yang kita anggap sebagai sorga. Dari awal Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Seharusnya bentuk kebahagiaan yang paling utama ketika kita berada di atas fitrah Allah ciptakan kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ketika manusia bisa melaksanakan ibadah, dari ibadah yang paling mudah sampai puncaknya ibadah, ini yang dikatakan kebahagiaan. Bisakah rumah tangga memicu kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki ulil aidi wal absar, karya cipta dalam hidup? Bisakah rumah membentuk anak-anak generasi robani yang tercetak betul-betul sebagai alat bantu orang tua untuk bisa masuk ke surganya Allah? Generasi yang berikutnya yang tercetak dari rumah yang benar, yang menjadi orang-orang yang beriman, yang karenanya Allah turunkan keberkahan. Melalui rumah tangga tercetak masyarakat, pemimpin, pekerja, pegawai, dan lain sebagainya. Kalau rumah mencetak kemuliaan, orang beriman keluar dari dalamnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau seandainya seluruh masyarakat sudah beriman bertakwa, kan Allah janji diturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Hidup ini targetnya berkah. Makanya sejak awal menikah, kita punya rumah tangga, itu doa yang Nabi ajarkan cuma semodel loh. Kita kalau diundang acara pernikahan, ada doa yang Nabi ajarkan. Jangan cuma doa mau makan sama selesai makan doang yang kita hafal. Ya. Ini kadang-kadang kita suka lupa nih bahwa kita datang itu karena memang wajib uh, memenuhi undangan. Yang mengundangnya sunnah, aulimu walabisyatin. Rayakan walaupun dengan seekor domba yang disembelih. Kabarkan pada manusia. Tapi ingat, layak to'amak illa takiyun. Jangan sampai makanan yang kau masak ini tidak dimakan orang-orang bertakwa. Panggil orang baik untuk datang. Orang baik mendoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa untuk kedua mempelai enggak beragam. Yang Nabi ajarkan cuma semodel. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau di masyarakat lain kan suka pada ngarang-ngarang tuh. Biar panjang jodoh ya, biar sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Wa alif baina kulubihim kama alafta baina Yusuf wa Julaiho atau apalah gitu ya. Nah. Padahal kalau sanat yang sohi, hadis yang tidak ada hilap antar ulama, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Apa artinya? Barakallahu lak. Lakal barakah. Wa baraka alaik. Allah limpahkan berkah atasmu dengan pernikahan ini. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Dalam doa tersebut digiring orang untuk dapat berkah. Bagaimana berkah datang ke rumah tangga kita? Ini yang mesti dibuat karena kata Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya ad dawa beliau orang yang berani mengatakan kadang takdir itu hukum sebab akibat. Walaupun dikembalikan pada masyiahnya Allah. Tapi hukum asal takdir sebab akibat. Ba al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu pasti ada hasil sesuatunya. Makanya dikatakan seperti itu. Kita pengen sesuatu yang baik, kalau nggak dimulai sesuatu yang baik, nggak dapat kebaikan. Nah, biasanya setiap kebaikan yang kita inginkan adanya di sisi Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi Ajmilu fit talab. Hei hei, semua yang baik adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik di sisi Allah tidak akan pernah kalian dapatkan tanpa mengesahkan Allah, mentaati Allah. Ajmilu fitolab, perbagus cara meminta. Walaupun hukum asalnya Allahu haliku kullasyi wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Kadang yang kita enggak minta Allah kasih, betul. Karena nah, kalau urusan sama Allah ini rumus yang ulama katakan Allah tidak kasih yang kita inginkan, tapi Allah mencukupi yang kita butuhkan gitu loh. Sehingga mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan ini butuh talenta khusus. Kalau cuma sekedar pengen nikah, semua juga pengen, betul. Enggak ada orang yang enggak pengen nikah. Tapi kalau butuh nikah, enggak semua. Kalau cuma sekedar kepengen, setiap anak yang baru balik, syahwatnya tinggi, pengen. Tapi kalau butuh ya wallahu alam bisawab dah. Karena kalau cuma sekedar kepengen, hayalan pun cukup. Tapi kalau yang namanya butuh, ada mukodimah, ada ilmu. Makanya Imam Bukhari menegaskan, kalau bicara sebuah kebutuhan, al ilmu qoblal kaul wal amal. Orang harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Jangan cuma pengen. Saya pengen banget Ustaz di sini ada SDIT Imam Syafi'i Pengen hampir tiap kota namanya Imam Syafi'i. Betul. Kalau cuma sekedar kepengen ya wallahu alam bisawab. Cuma kalau sudah jadi nanti kira-kira apa yang kita lakukan? Karena jujur ya, memulai itu berat. Mempertahankan jauh lebih berat. Kayak kita mendakwakan sunnah di negara Republik Indonesia tercinta ini. Bukan gampang. Saya suka bilang sama teman-teman yang semangat-semangat dalam dakwah. Ya udahlah, biarin anak jadi ujung tombak. Anak masuk ke semua instansi di Jakarta dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK yang demi Allah ujian pertama dakwah ke sana cuma kita dan Allah yang tahulah. Karena memang single fatal kita masuk ke dalamnya. Harus dipoto kiri kanan, depan belakang, cuma permasalahan cingkrang dan jenggot gitu loh. Nanti kalau sudah berhasil nggak ada masalah. Toh yang moto sekarang pun ikut kajian gitu loh. Nggak ada permasalahan sudah setelah berjalan kajian apa yang mau kau lakukan? Terbentuklah karakter yang berbeda. Banyak orang pengen merubah instansi jadi pondok pesantren. Hancur kajian. Ini kesalahan. Nggak bisa beragama dengan model semangat. Nggak bisa. Sama dengan rumah tangga yang bahagia. Nggak bisa cuma semangat. Karena kebahagiaan datang dari Allah. Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah. Semua yang baik di sisi Allah tadi. Tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Kalau Allah sudah berjanji, janji Allah itu indah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Begitu kan janji Allah di Al-Hadid? Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," kalau sudah bahasanya orang beriman, Allah langsung ngomong hukum kepada mereka. Amr. Kalau bicara manusia secara umum belum. Paling ya ayyuhan nasu budu aja, rabbakumul ladzi khalaqakum, belum bicara uluhiyah, baru bicara rububiyah. Tapi kalau sudah orang beriman, karena dia sudah menikah. Orang menikah harus beriman. Enggak bisa Makanya tidak boleh perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, tidak boleh. Harus sama laki-laki yang beriman. Bahkan suami yang tidak sholat, diingatkan tidak sholat, tiga kali diingatkan tetap tidak sholat, ini rumah tangganya terkena jatuh talak. Kalaupun dia berhubungan intim, zina. Limada? Ya, kenapa? Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus salah. Begitu perkataan Ibnu Saimin. Karena alasannya kuat. Beda kita dengan orang kafir musyrik salat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang ninggalinnya ancamannya kafir. Kita nggak boleh gampang mengkafirkan orang. Tegakkan dulu hukum. Jadi betul-betul ini rumah tangga ini tergantung pemimpin. Berkait iman yang dimilikinya. Berkait ukuran kebaikan. Khiyarukum, khiyarukum li ahlikum. Begitu bahasa Rasul. Khiyarukum, khiyarukum li ahlikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dengan keluarga kalian. Khiyarukum, khiyarukum nisaikum Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita kalian, baik ibumu, istrimu, adik perempuanmu, saudara perempuanmu. Bukan menjadi orang yang paling galak, bukan. Kadang-kadang kalau kita sedikit buka sejarah para sahabat, kita bisa ukur kebahagiaan yang dimaksud seperti apa sih? Karena kalau yang namanya kebahagiaan pasti menimbulkan kebaikan. Tapi kalau yang namanya kebaikan menimbulkan keburukan, ada yang salah. Jujur loh, semua yang Rasulullah bawa itu baik. Tapi kata Allah, ya, wa ma anta alaihim bijabbar. Semua yang dibawa sama Rasul baik. Tapi Allah katakan, wa ma anta alaihim bijabbar. Kamu Muhammad tidak bisa memaksakan kebaikan sama mereka. Kadang dakwah tidak bisa mengatakan kalau Allah wa Rasul. Tapi kalau Allah wa kalau Rasul dipraktikkan dalam bentuk visualisasi. Bukan cuma sekedar ucapan. Ini kan kadang-kadang hiporianya di masyarakat. Dikit-dikit kalau ngomong dalilnya mana. Begitu. Ketika dalil disampaikan cuma oh, paham nggak? Allahu alam gitu. <laughs> Visualisasinya ndak ada. Kalau Allah wa kalau Rasul pasang bom bunuh diri. Betul. Kalau Allah wa kalau Rasul menggiring masa berdemo di pinggir jalan. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bas mutafakon alaih ini hadis. Syibabul muslim fusuk wa kita kufrun mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Si pelakunya kalau Allah wa kalau Rasul. Lagi-lagi keburukan agama kau pertontonkan. Agama memang tak disandarkan pada kalian. Cuma kita tinggal di masyarakat yang melihat agama dari kalian. Makanya kalau Nabi mengatakan baiti jannati, jujur orang mana yang tak bergetar jiwanya memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, banyak orang datang ke Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang isnad hadis. Dahsyat. Sampai detik ini pun tidak kosong itu rumah Nabi didatangi orang. Cuma untuk sekedar mengatakan Assalamu alaikum ya Rasulullah Assalamu alaikum ya Abi Bakar Assalamu alaikum ya Umar Orang mana yang tak senang melihat Nabawi Seindah-indah nikmatnya Mekah. Tetap Madinah jantung hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah redam Mekah lebih mulia ketimbang Madinah karena adanya baitillah Ka'bah. Tapi jujur jatuh hati Rasul sama Madinah sehingga beliau pun memilih tinggal di Madinah dan Madinahlah beliau mengatakan baiti jannati rumahku surgaku. Para pelajar yang tinggal di sana pun dilihat coba. Semoga Allah mudahkan antum untuk sering ke sana lah insya Allah. Sehingga antum melihat apa sih yang membuat orang ini tertarik sampai banyak orang berdoa pengen mati dikubur di baki. Masya Allah. Saking dahsyatnya itu Madinah. Yang ada rumah kecil di pojokan Ra'udah, Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang Allah janjikan cahaya buat orang yang mendatanginya. Rumah yang Allah janjikan ampunan buat orang yang memasukinya. Yang para sahabat merasakan kemuliaan. Tapi demi Allah di rumah tersebut ada kuburan yang paling agung di atas jagat raya ini. Namun tak seorang sahabat pun datang tabaruk kepada makam tersebut makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kita kan banyak kejadian kalau orang soleh tempat rujukan dalil ketika meninggal kuburannya ditabarukin gitu kan? Nah bedanya sama Nabawi tidak. Ketika Rasul masih hidup semua orang datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ud'ullah lana zilan al-matar. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah buat kami agar Allah turunkan hujan buat kami. Nabi pun mengangkat tangan, hujan pun turun. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, tidak ada yang datang ke makam Rasul. Datang ke Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena rumah Rasul itu bukan untuk berbuat maksiat. La taj'alu qabri sonaman yu'bad. La taj'alu qabri salaman yu'bad. Jangan, jangan pernah kalian jadikan kuburanku patung yang disembah. Imas sunaman yu'bad diterjemahkan yang dipelur, yang disemen, yang dibentuk bak patung atau memang mutlak patung yang dimaksud. Wallahu alam. Cuma sudahlah, la taj'alu qabri sanaman yu'bad. Jangan, jangan, jangan. Jangan kalian jadikan kuburanku patung yang disembah. Ini teknik dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dekat, mengikat, namun tidak mengkufurkan. Nabi dekat sama masyarakat, Nabi dekat dengan para umatnya. Cuma Nabi batasi, ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Agar kalian tahu, di mana di rumahku juga kadang terjadi kecemberutan pada wajah istriku. Pernah kan dulu waktu Rasulullah sedang memberikan jatah hari kepada Aisyah disaksikan oleh Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat lainnya. Istrinya yang lain yang namanya Sauda datang ke Rasul. Emang Sauda terkenal bikin sopnya paling jago. Tapi kalau fisik, ya kalau lihat dari omongan Aisyah, saudah itu nggak bagus. Sampai kata Aisyah, saudah kata wa kata, saudah kata wa kata. Kata Rasul, kalau kau buang ludahmu ke laut, laut merah. Enggak usah ngasih bocoran kalau dia nggak cantik. Udah, aneh lebih tahu kata Rasul begitu loh. Cuma sopnya begini, begitu. Jadi dilihat kelebihannya, bukan dilihat kekurangannya. Aha. Ah. Sauda suk tahu Rasul suka sop dibawain sop. Jata Aisyah ditampar itu mangkok. Mental itu sop, pecah itu mangkok. Fatabas sama Rasul sumakala garat ummak. Rasul melihat kepada Abu Bakar Umar yang kaget ngeliat Aisyah ngambek main tampar sop. Kata Nabi, gharat Omak, Ibu kalian cemburu begitu loh. Berarti kan ada cemberut dong. Jangan kita bilang di rumah Rasul semuanya apa ceria dan lain-lain, tapi cemberut yang mendatangkan surga. Cemberut yang bukan berarti tak memiliki makna. Kenapa? Dia juga manusia. Aisyah juga manusia penghuni sorga periwayat hadis yang banyak yang juga cemburu kepada istri-istri yang lainnya. Masya Allah. Tapi nggak mengurangi kesempurnaan yang beliau berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga turun banyak dalil dari rumah tersebut berkaitan tentang puasa sunnah yang mudah sekali yang Rasul pernah masuk ke rumahnya bertanya sama Aisyah, "Mada tadbakhina li ya Aisyah?" Apakah eh, apa yang kau masak untukul Aisyah? Aku tak memasak sesuatu untukmu ya Rasulullah. Tapi ada salato, ada acar. Acar salato ya tahu ya. Kata Nabi, acar cuka makanan terbaik. Tidak ada keluh kesah. Dia pertontonkan kelemah lembutan. Khiarukum khiarukum li ahlikum, Khiarukum khiyarukum li nisaikum. Sehingga rumah tersebut membentuk karakter wanita penghuni surga. Sahabat yang masuk ke dalamnya terbentuk karakter penghuni surga. Bahkan di rumah tersebut turun dalil tentang Jibril yang tak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Betul. Karena rumah Rasul kan pernah dimasuki sama anak anjing. Jibril tidak mau datang. Rasul sedih karena Jibril janji nggak datang. Dia keluar rumah, Jibril datang. Kenapa kau baru datang janjimu tadi? Nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyutal lati fi surah wal kalb. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada surah lukisan berjawa, ada anjingnya, ada patung, ada anjingnya. Banyak turun sekian banyak kemuliaan. Di rumah tersebut turun dalil tentang waktu sahurnya Rasul. Maka bahagia sekali orang sampai sekarang kalau lihat cara sahurnya Rasul. Karena kan kita sepakat kompak mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahurnya Rasul. Ketika orang banyak bicara sahur itu jam 2 lah. Jam 3 tat. Eh, setengah 4. Jam 4 lewat. Begitu ya. Nah. Karena dalilnya wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun ketika sahur, minta ampun diidentikan dengan tahajud. Yang minta ampun kan kubri ampun, yang minta tolong kan ketolong kata Allah begitu kan? Diidentikan. Padahal solusinya di Anas bin Malik yang pernah tinggal di rumah Rasul. Ditanya mata tasahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan sahur Rasul ya Anas? Tasahara Rasul kantakrol ayah khamsina ayah goblas subuh. Kapan Nabi sahur wahai Anas? Ya sahurnya Rasul itu seperti menjelang 50 ayat sebelum subuh. Karena kalau beliau itu teraweh, beliau malam teraweh. Berhentinya seperti 50 ayat sebelum subuh. Jadi sahurnya Rasul. Kira-kira 50 ayat kalau kita baca yang biasa ngaji berapa menit sih? 50 ayat. Ada setengah jam. 15 menit kali ya. Nah, tapi kalau yang baru ikro dua sudah dua hari dan urusannya <laughs> Ini standar yang bisa Anas yang ngomong soalnya. Ka anta ayah ayat ayah ayat 12 subuh. Seperti kau baca ayat 50 ayat sebelum subuh. Berarti apa? menjelang subuh Nabi baru sahur. Ada penguat hadis lain yang mengatakan apa? Kulu wasrabu hatta tasma adzan umi maktum. Makan minumlah kalian sampai mendengar azannya umi maktum. Siapa umi maktum? Orang yang buta yang tidak melihat fajar kecuali dibisikin udah fajar oh udah baru ajan tuh Subhanallah, mudah. Bicara yang sunnah, ketika Aisyah mengatakan, tak ada yang kumasak. Walidhalika ini so'im. Oleh karena itu aku puasa. Suhulah. Beliau pun mengatakan, lianna dina yusrun. Agama ini sebuah kemudahan. Di rumah tersebut datang kemudahan. Yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Sampai semua orang yang tahu rumahnya Mbak Sorga pengen buru-buru pulang. Nah kalau suami tahu rumahnya Mbak Sorga, ada bidadari yang menanti, ada wildanun mukhalladun, malaikat-malaikat kecil yang lucu. Kayaknya pulang kantor pengen buru-buru balik dah. Pulang aktivitas pengen buru-buru balik. Tumben mau balik Pak, mau ke sorga. Begitu ya, ibu juga begitu. Aktivitas di luar, oh pengen buru-buru balik. Itu rumah nggak pernah sepi. Ini kadang-kadang baiti janati yang untung pembantu. Betul. Ya. Yang punya pada mabur semua. Tapi kalau ngomong rumahku surgaku, laki nggak betah, bini pengen kabur, anak bertetangga, baiti jannati <laughs> gitu. Rumahku surgaku. Kan mimpi. nggak ada kebahagiaan. Tidak ada yang berfungsi di eh, kemuliaan, tidak ada hasil kemuliaan di dalamnya. Orang tidak memiliki daya tarik, padahal dahsyatnya surga. Itu karena memang apa? Kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada keluh kesah dalam sorga. Semua orang pengen. Makanya kalau cuma sekedar dambaan tidak. Gimana, gimana Ustaz membentuk sesuatu itu menjadi mulia? Begini, di Islam ini kan kalau kita bicara cinta dan mencintai itu ada tahapan-tahapannya gitu loh. Ya, sesuatu yang akan dihasilkan dari rumah karena kecintaan kita dengannya akan menjadi penyebab surganya Allah terbuka. Tapi gimana caranya Ustaz? Ya ulama memberikan tahapan-tahapan untuk datangnya kecintaan dalam kehidupan. Yang pertama disuruh kita membiasakan berilmu sebelum bicara cinta. Iya. Dan kalau sudah bicara ilmu, Rasul sendiri saja berdoa dengan doa yang kalau kita lihat artinya seakan-akan tak layak Nabi meminta. Dalam sebuah riwayat Muslim, beliau pernah mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha." Pernah dengar doa ini? Ini dua riwayat Imam Muslim. Rasul pernah berdoa dengan doa ini. Padahal kalau kita terjemahkan seakan-akan Nabi ini nggak layak minta ini deh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa kata Rasul, ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu Rasul mana yang nggak bermanfaat? Ilmu Rasul mana yang nggak bermanfaat? Sampai inti ibadah Nabi mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usalli Khudu anni manasikakum Qul katakannya Muhammad In kuntum Allah Fattabiuni Beliau wajib diittibakan Beliau orang yang berilmu Beliau sidik tablik amanah Fatona Smart Cerdas beliau Namun beliau mengatakan Inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Subhanallah. Kita suruh berilmu. Kemudian minta kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tak bermanfaat. Karena terbukti kita mengaku sholat dengan ilmu. Tapi prakteknya lihat. Prakteknya. Banyak orang yang sholat, nuntut ilmu, belajar, pengajian mana yang dia nggak datengin. Betul. Cuma kalau bila cara ilmu bermanfaat, wallahu alam, prakteknya aja dah, prakteknya. Kita suka mengkritisi cara takbir orang, cara berdiri, cara tahiyat, bicara kunut atau tidak, subhanallah. Padahal kalau kita boleh jujur, sholat itu tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuma yang terjadi, sholat tetap menciptakan kekejian dan kemungkaran. Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Betul. Allahu Akbar. Ama mertua enggak akur. Rapat akhir rapat rapat rapat. Allah Akbar. Ama anak enggak tegor-tegoran. Allahu Akbar. Ama tetangga enggak bisa berteman. At-tahiyat. Enggak bisa bersosialisasi. Enggak demen sama tamu. Subhanallah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal muminul ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Rawahu Tirmizi. Apa kata Rasul? Orang beriman yang bisa bergaul dengan orang yang kurang baik imannya dan bersabar ketika bergaul menghadapi yang kurang imannya lebih afdol ketimbang orang beriman yang tidak bisa bergaul. Coba yang dimaksud apa? Penekanan aplikasi kehidupan. Bahwa visualisasi ini dakwah yang sudah dilupakan. Bagaimana kebahagiaan bisa datang kalau kita nggak memvisualisasikannya di rumah tangga kita? Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dulu Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam dulu Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Dahsyat tidak? Baru melihat muka lo. Itu belum qala Allah wa Rasul tuh. Bahkan Abdullah bin Abbas sendiri berorasi 10 ribu Yahudi bisa masuk Islam. Dahsyat. Subhanallah. Ini yang kita lupakan. Lihat para sahabat, mereka bicara harta. Kalau antum dengar sejarah Urwah bin Zubair, anak dari Asma binti Abu Bakar yang kaya raya. Siapa bilang sahabat orang-orang yang miskin? Lah, yang kaya banyak. Cuma mereka orang yang kona'ah, orang yang juhud, tidak jumud, gitulah. Juhud dia batasi dengan dunia, tapi dia tidak jumud, gitu. Ya memang kayak pemimpin sebuah rumah tangga, dia orang yang kaya, tapi juhud nggak lantas mengajarkan beli macam-macam yang mubazir. Cuma kalau anak minta siap, istri minta siap. Tapi kalau untuk sengaja beli yang nggak dibutuhkan maaf. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia pertontonkan ini. Tapi kalau kalian butuh, setelah memang betul baik, akan saya berikan. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu untuk mereka. Prinsip orang laki kan begitu. Jadi kita nggak punya dunia. Karena apa yang mau kita sombongin lawang semua titipan. Allah cuma titip ini melalui kamu, ada hak orang tuamu, istrimu, anakmu. Sisanya tetangga yang susah tuh. Nah, coba pertontonkan keindahan. Insya Allah kalau semuanya tepat pada tempatnya Allah akan berikan kemuliaan. Tidak mungkin tidak ada hasil yang baik. Hal jazaul ah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Lihat, coba kedepankan ilmu. Nabi mengedepankan ilmu. Gimana mau bahagia kalau ditanya mahwal bahagia saja bingung. Apa itu bahagia pun bingung. Menghayalkan bahagia menurut masing-masing. Bahagia aja Ustaz kalau bisa ketawa ketiwi sama teman setiap hari. Bahagia loh Ustaz kalau bisa senyum di rumah, bercanda sama orang rumah. Ya kalau cuma ukuran bahagia begitu mah gampang. Makanya sengaja saya tempel di belakang mobil tat heavy family itu. Keluarga bahagia. Hmm. Abi, Umi, Dudung, Juju, Inoy, siapa lagi di belakang? <laughs> ya, mengekspos status yang nggak jelas. Ah, subhanallah. Ya. Yuk berilmu. Nabi saja berlindung loh dari ilmu yang nggak bermanfaat. Apa Rasul minta lagi sama Allah? Wamin qalbin la yakhsha. Nabi berlindung kepada Allah dari hati yang tak pernah khusyuk. Maksudnya apa Ustaz? Ya Allah uji. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kebahagiaan kecuali merasakan kesulitan dulu. Nah, ketika Allah uji sebuah rumah tangga dengan kesulitan, Orang yang diuji ini tahu eh, bahwa Allah tidak uji manusia kecuali untuk mendatangkan kehusuan. Alam ya'ni ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa manazzala minal haqq. Kalau buat orang beriman, alam ya'ni ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa manazzala minal haqq. Suruh lihat orang beriman, suruh lihat. Suruh lihat orang beriman. Ujian mendatangkan kehusuan. Makanya di rumah tangga kita diuji. Tapi kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Maka kalau kau sudah berilmu, kau akan yakin dengan tiga levelnya. Ilmu yakin, Ainul yakin, hakul yakin. Betul. Kalau sudah berilmu yakin ya ilmu yakin lah. Kamu yakin karena berilmu. Untuk memantapkan lagi jangan cuma teori ilmunya, ainul yakin, lihat langsung. Kayak kita ngajarin teori ke anak umur sebelum 7 tahun tentang sholat. Setelah terbiasa di rumah, bawa dia ke masjid. Biar dia lihat. Kalau belum tujuh tahun jangan dibawa ke masjid. Orang tua tanggung dosa. Karena gara-gara tuh anak yang belum ada perintah sama sekali timbul kerusakan orang beribadah. Haram. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Jangan cuma gara-gara cinta sama anak, anak belum tujuh tahun dibawa ke masjid, ngerusak. Antum tanggung dosa antum belajar, antum juga ngerusak konsentrasi. Jadi kayak orang wudhu ngebuang air. Wudhunya betul cuma mubazir. Buka sekenceng-kencengnya. Purr, air. Belum make, temen datang. Ahlan, ya Allah. Kif halak antum sehat? Masya Allah. Dari mana? Berapa liter ini? Mirip Cuma pengen sebuah kebaikan, tapi caranya nggak paham. Maaf. Ini sering terjadi. Kita orang yang nggak pernah belajar sohi fikih sunnah. Coba belajar sohi fikih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sohi fikih sirah Nabawi. Lihat sohi fikih sirahnya lihat. Karena jangan seperti seorang pengembala kambing Ya. Yang yang pengen dibilang kerjaannya mirip Rasul. Antum kerja di mana? Anak PNS dat. Oh, Masya Kalau antum, anak sama sama Rasul dat. Oh, Apa kerjaan antum? Ngangon kambing dat. Oh. Lo antum bisa bilang antum sama sama Rasul, apaan Rasul ngangon kambing? Dibilang begitu. Oh iya. Samanya di mana? Sama-sama punya kambing, Tat. Cara Rasul ngangon gimana? Emang ada caranya, Tat? Begitu bahasanya. Ya kalau sampai turun ah, dalil yang mengatakan karoi yar'a haulal hima itu kan nggak main-main. Seperti pengembala yang mengembala di hima batas negara. Kalau zaman Rasul kambing diangon, betul. Sehingga kambing dilepas. Ya yang namanya kambing. Kalau makan rumput tetangga mah kambing gitu ya. Kambing diangon di rumah sini. Kelepas makan rumput di sono. Rumput orang. Dosa gak? ya enggak kambing. Betul. Kalau sekarang kan kambing ya enggak diangon di kandang. Betul. Yang nyari makan siapa? Yang punya kambing. Di mana dia ngambil makanannya? Rumput tetangga, Ustaz. Izin nggak? Enggak. Haram. Enak aja. Antum bisa bilang mirip dari mana? Antum bisa bilang sholat antum mirip sholat Rasul. Yarfau yadahu inda kulli rak'ah. Ada tanah wa mangkibai audunai. Yufarrij tidak merenggangkan, tidak merapatkan yufarrij. Wa waddu'ahu fi sadri, meletakkan di sadri. Sadrun ma'idah batnun sadri dada. Fakana kafail yumna fawqu zuhri kafail yusra. Allahu akbar. Wa adatan yakbit, Terkadang mencengkram kata Anas bin Malik. Ana mirip Rasul dat. Oh, salah. Lah kalau antum Allahu Akbar sama mertua enggak akur. Kalau Rasul mah sama mertuanya CS Abu Bakar sama Umar no betul. Ini cat yang kurang dibahas, ini yang perlu dibahas ini gitu loh. Serupa tapi tak sama gitu loh. Subhanallah. Makanya manhaj ini tidak main-main. Kalau sampai level Nabi mengatakan wa inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Dia yang kedua mengatakan aku berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk. Dalam maknanya beliau minta sama Allah untuk dimudahkan menerima takdir ujian. Dia tahu sekali kalau sampai dia baca ihdinas siratal mustaqim. Tulabul hidayah. Ihdina ya hadi siratal mustaqim. Tunjuki kami jalanmu yang lurus. Kita terjemahkan siratal mustaqim, siratal ladzina Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus yang dimaksud jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para suhada, para solihin, betul. Mereka tahu itu yang dimaksud. Cuma caranya nggak dibahas. Ini hidayah datang Bagaimana caranya? Ini yang jarang dibahas. Cuma ngayal hidayah. Walladina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Walladina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang beriman dia sholat, sholat imannya. Walam yalbisu imanahum bizulmin yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dipastikan ketentraman jiwa wa hum muhtadun. Dia orang yang dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Betul? Salat membuat dia mulia. Salat tanha anil faksawal mungkar. Alhamdulillah yang dia bacakan Alhamdulillahi Bukan cuma segala puji Lillah milik Allah Rabbul Alamin Rabba ya Rubu yang mencipta dengan proses alam ini Segala puji milik Allah yang menciptakan alam ini Kayaknya ngambang Ulama menerjemahkan kalimat Alhamdulillah Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mirip gak? Lillahi rabbil alamin. Makanya mukodima perintahnya apa? Wasta'inu bis sobri was Minta tolong dengan sabar dan sholat. Bukan sholat yang bikin sabar. Tapi sabar yang menyempurnakan sholat. Makanya orang yang diuji dengan ujian yang berat tapi dia berhusnuzon sedih terasa, bahagia ketika azan berkumandang. Salat betul-betul hiburan. Bak perkataan Nabi kepada Bilal. Ya Bilal, arih Nabi salat. Bilal, hibur kami dengan salatmu. Salat Bilal menghibur Rasul. Karena beda orang yang betul-betul butuh salat tuh beda. Antum kalau ngelihat orang yang cinta salat beda. Ya Allah, betapa kita sholat di belakang para imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Betul-betul imam yang jenius. Karena yang dibaca seperti yang diperintahkan. Ikhra mataya minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Qur'an. Rata-rata imam membaca ayat sesuai dengan hal yang wakil yang terjadi. Apa sih yang membedakan Syekh Sudais dengan imam-imam yang lain? Padahal kalau masalah suara orang kita bisa niru. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa niru betul? Cuma anda bukan saya gitulah. Kalau saya dahsyat. Setiap hari kemis dia menjadi imam tuh di haram. Yang dia baca itu yang terjadi yang dia lihat tadi ketika lewat. Di bawah pengawalan dia melihat kiri kanan. Itu yang dia baca nanti. Ini imam yang dahsyat. Imam yang tahu apa yang dimaksud dengan sholat. Kenapa? Karena minta tolong dengan sholat. Subhanallah. Kemarin waktu malam tahun baru. Ya, ada yang umroh. Kalau ada biar sama maksud saya, kalau saya salah kritik. Kalau ada di sana yang ikut sholat subuh bersama Syekh Mahir di Makkah. Beliau memimpin sholat subuh itu nyaris hampir 45 menit. Subhanallah. Itu dia baca tentang orang-orang yang telah kafir yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu. Masya Allah. Dahsyat itu bahasa beliau. Cuaca yang dingin Mekah. Nasihat dalam bentuk bacaan-bacaan ayat. Gak berasa nih air mata jatuh. Masya Allah. Subhanallah. Selesai innaka hamidum mazid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, nikmatnya subuh bersama orang yang berilmu. Samping kita kita bilang gimana Pak tadi? Oh kacau tadi imam kacau masya. Lama bener <laughs> Tapi itu kenyataan mau bilang apa ya? Anak enggak kuat enak lagi. <laughs> Macam-macam ya. Ah, ah. Memang begitulah kenyataannya. Ada orang menangis karena paham, ada yang menangis karena nggak kuat, macam-macam gitu ya. Antum sedih banget ayatnya tadi Zat, Masya Allah Zat. Nggak kuat anak Zat. Antum juga nangis kenapa? Anak nggak paham Zat. Oh, gitu ya. <laughs> Ini ada yang salah kalau sudah begini ya. Masya Allah. Betul-betul dia berilmu. Orang yang berilmu mendatangkan kehusuan Apalagi memang backgroundnya ini sabar. Wasta'in lebih sabri wasolah. Kan kalau bicara sabar nggak semua orang. Harus beriman dong. Ya iwaladina amanus bir wasabir warabitu ala la'alakum tuflihun. Enggak ada orang yang nggak beriman sabar. Ada tak teman anak begini saat, tuh orangnya sabar bener tak? tapi emang nggak demen sholat tat. Nggak bisa begitu. Gimana dia bisa sabar tapi nggak sholat kan nggak mungkin. Yang ada pasrah bukan sabar beda bab nanti. Nabi bilang wa min qalbin la yakhsha. Bayangkan Nabi saja berlindung kepada Allah dari hati yang tak bisa husuk. Kenapa? Karena yang namanya falah ke kebahagiaan kod aflahal mu'minun telah beruntung, telah bahagia orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khasyiun. Yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang falah, rumah tangga yang betul-betul orang di dalamnya itu khusyuk menjalaninya. Yang suami berpikir apa manfaat saya buat istri, buat anak. Yang istri berpikir apa manfaat saya buat suami, buat anak. Yang anak berpikir, apa manfaat saya buat orang tua saya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan malah mencari-cari salah, bukan. Ada sebuah hikayat cerita. Dua keluarga dalam satu lingkungan. Keluarga yang satu sering sekali berantem ribut. Keluarga yang kedua ini adem ayem lah. Cukup bisa jadi panutan. Ini keluarga yang sering ribut ini mungkin waktu yang bercerita katanya, kali ya. Sampailah usia 40 tahun. Jadi kalau orang sudah umur 40 tuh kayaknya keinginan untuk baik tuh banyak banget. Ya, besok kita kaji bahas tentang 40 tahun ini. Nah, tertarik untuk jadi baik. Kata si istri, Pak, kita kan ribut mulu. Eh, situ aja sih bang, enggak gitu. Ini saya ngomong baik-baik Pak, jangan jadi manjang. Iya ngomong aja gitu. Tetangga kita tuh jarang ribut Pak, nyaris nggak pernah ribut Pak. Paling anak yang ribut berisik teriak-teriak gitu ya. Iya. Boleh Pak, longokin. Apa sih yang membuat mereka itu bisa jarang ribut gitu loh. Kata si suami, ya coba dah lihat ntar dah. Dia bertetangga, datang ke tetangga tersebut. Ketika dia lagi di situ, dia ngelihat ini si istri tetangganya lagi ngepel. Si suaminya ini baru datang pakai motor. Mungkin pulang kerja kali, Allahu alam lah. Ya dia tegur suaminya Ya berbahasa lah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh tetangga apa kabar Baik Sebentar ya Si suami ini masuk ke rumah yang baru dipel Kepleset Si istri yang lagi ngepel Itu minta maaf gak habis-habis Ya Allah pak maaf maaf Saya yang salah Tadi belum kering ngepel tidak bu, saya yang salah. Tidak ngelihat ada air yang tergenang. Ini suami yang tetangga tadi yang ngelihat. Langsung balik rumah. Ngasih bocoran ke orang rumah. Kuncinya cuma satu. Jangan saling menyalahkan. Kalau perlu kita nyalain diri masing-masing. Kalau pengen akur. Ini di kita yang gak pernah ada begini nih. Tuh. Ketiga tegak hadis yang mengatakan asli nafsa yasluh lakannas. nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Jangan cuma pengen sebuah kebaikan tanpa sebab kebaikan yang dibuat. Di sini SDIT Imam Ash-Syafi'i menginginkan punya anak bangsa yang bisa berpikir bagaimana memberi. Mulai, mulai kita cetak generasi yang berpikir memberi bukan menerima. Mulai kita cetak generasi yang tidak bangga jadi ekor kakap, tapi bangga jadi kepala teri walaupun kecil sekalipun. Mulai kita pertontonkan lembaga pendidikan yang mandiri, yang masyarakat pada akhirnya memiliki. Jujur, bisa, bisa, Ya, kita bukan nggak butuh bantuan, orang bantu silahkan. Tapi kalau pada akhirnya gara-gara dibantu bakal diatur bikin ruwet, maaf. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap lah. Lembaga pendidikan yang punya karakter, punya warna tersendiri. Ini yang jarang kita pikirkan seperti itu. Kita mulai membuat sebuah bentuk lembaga pendidikan di mana anak-anak yang tercetak ini generasi yang berpikir memberi bukan menerima. Sehingga akan terbentuk sebuah lingkungan baru, lingkungan yang mandiri. Karena Allah akan mencukupi yang kalian butuhkan. Tidak memberi yang kalian inginkan. Pada akhirnya nanti akan berdiri sebuah kemuliaan kalau memang kemuliaan tersebut ada apa layak ada di tempat tersebut ujian-ujian akan kita laksa, akan kita rasakan, kita jalani. Namun demi Allah, kita minta kepada Allah untuk mendatangkan kehusuan. Nabi berlindung dari yang ketiga, wa min nafsin la dari jiwa yang tak pernah puas. Ya, yeah, belajar konaah, Belajar menerima bahwa semua yang Allah berikan yang terbaik. Enggak berkeluh kesah. Karena dulu lembaga pendidikan sering sekali mengeluh. Karena dulu zaman-zaman kami sekolah di pesantren tahun-tahun 80-an akhir itu nyaris pesantren itu dapat anak-anak murid yang KW 4 lah kalau keramik saya bilang itu. Orang tua sudah nggak nyanggup baru anak masukin pesantren. Uh, anak ini ndak sanggup bandelnya satu. Uh, pesantren ini deh. Uh, gak nyanggup gitu lah. Itu anak dibawa tuh orang tua. Oh, pergi juga tuh anak ya Allah. Dia nggak tahu tuh guru kena jantung semua di sana. ini yang pinter nggak disantrenin bu, pak. Oh ini jangan, ini sih biar sama kita. Tuh lihat ya, kita dapat KW 4 Tanya tukang yang masang keramik dah keramik KW4 biar tukangnya hebat, nate nggak ketemu. Betul. Suruh nyetak ulama dapat murid yang kayak begitu mau bilang apa? Sehingga banyak banget terjadi keburukan. Orang masuk ke sebuah lembaga pendidikan yang pertama karena orang tua udah nggak nyanggup, ini yang paling buruk. Yang kedua, keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Ini keburukan yang kedua. Orang tua pengen, anak nggak sanggup. Yang ketiga, anak sadar sendiri bahwa dia butuh lembaga pendidikan. Makanya mungkin bisa bertukar pikiran, ini yang membuat kita menginspirasi yayasan kita di Bogor sana Imam Malik bin Anas bagaimana kita membuka pesantren weekend. Jadi ada pesantren uh, Sabtu Ahad. Kadang nggak semua orang tua rela anaknya di ma'had. Tapi biarlah biasakan Sabtu Ahad daripada main game di rumah. Hal-hal yang nggak baik. Mendingan didik di mahat. Ini anak kalau sudah biasa weekendnya di pesantren. Nanti lulus SD yang dihayalkan. Aku pengen di pesantren mah. Ketika anak mengatakan aku pengen di pesantren. Ini sudah cikal bakal kemuliaan. Karena yang pengen dididik siapa? Muridnya. Bukan guru yang nyari murid, murid yang nyari guru. Emang agak sedikit idealis. Ya, yeah. ini yang kami dapati dari pesantren kami dulu. Mungkin manhajnya masih dipertanyakan gontor. Tapi mereka subhanallah sejak 1927 hingga tahun 2016 pen, lembaga pendidikan yang tak pernah menulis panduk menerima murid baru cuma itu. Ini nggak berani orang praktek ini nih. Karena tidak ada guru nyari murid, murid nyari guru. Bagaimana membentuknya Ustaz? Ayo bikin lingkungan. Jangan lupa. Agama yang Rasul ajarkan adalah pembiasan. Liuzhirahu ala dini kulli. Maka kalau pengen punya pengen punya murid mahat yang sejati, cetak generasi yang memang mencintai mahat. Paling enggak lingkungan yang betul-betul memang islami. Di mana anak terbiasa berbuat baik. Sehingga kalau kebaikan sudah mengikat hatinya, orang tua udah nggak usah bingung. Kemudian yang berikutnya lagi yang perlu dipikirkan lagi nanti bukan cuma sekedar kebahagiaan dalam rumah tangga, ada solusi tidak? Ini pun yang lagi kita coba pikirkan. Mudah-mudahan ini di teman-teman di Kebumen ini karena tadi pemandangannya dahsyat, bagus. Kita sering diceramahin sama ustadz untuk menikah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak, betul? Tazawadul wadudul walud. Fa ini rumi bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Karena aku akan bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Iya. Terus kalau ini udah banyak anak mau dibawa kemana ini anak? Gitu loh. Suruh di rumah aja begitu. Berantem antar saudara. Orang tua menjerit nggak kuat. Kan butuh solusi. Betul? Kepikir gak sih tempat pariwisata yang syari? Menggiring orang untuk belajar di alam. Bahwa ilmu bukan cuma di majelis. Ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Tersurat Quran, tersirat alam. Buat apa ada ayat yang mengatakan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khulikot. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah ciptakan onta? Di mana kita melihat onta? di masjid? Tidak ada. Di mana kita ngelihat onta? Di Arab. Mahal Ustaz. Ya udah kalau gitu cari apa taman safari atau kebun binatang yang ada. Ini perintah. Kenapa mesti onta Ustaz? Ya susah kalau di masjid ceritanya. Yuk ke tempat onta kita lihat. Sampai Allah ciptakan ini makhluk yang dahsyat. Di tengah-tengah gurun sahara yang tak memiliki rumput. Dia bisa hidup Tak ada air, tapi dia bisa bawa air. Kalau sapi beranak, kambing beranak, merah susunya gampang. Identik punya anak pasti punya susu. Ontan tidak begitu. Walaupun dia punya anak, antum nggak bisa peres susunya. Kecuali anaknya suruh lewat. Orang tuanya ngelihat susunya keluar. Dahsyat. Ini ontak jantan punya 10 perempuan. Dia pimpin. Ketika di tengah perjalanan yang laki itu pasti balik ke belakang menghitung jumlah perempuannya. Kalau kurang satu dia stop perjalanannya dia cari dulu. Onta aja paham betul lah. Ini satu nggak ditengok-tengok masya Allah. Wa ilas sama rufi'at. Allah yang suruh kok lihat tuh langit ditinggikan. Di mana kita ngelihat langit? Di masjid, langit-langit, lain lagi judulnya. Di majelis, ya ndak ada. Suruh keluar, lihat langit. Lihat, lihat. Allah buat langit tak memiliki tiang, lihat matahari, lihat rembulan, lihat bintang, bak neon tanpa kabel lihat. Tatap dengan mata sampai kau mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rabbana bukan ilahana, Rabbana. Karena kita bicara rububiyah, bukan uluhiyah. Rabba ya rubu yang mencipta dengan proses. Wahai Rabb yang menciptakan langit. Mahalakta tahada batilan. Dahsyat yang kau ciptakan ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidak cukup perjalanan ke bumen tadi. Itu bukit ditinggikan, gunung ditinggikan, air yang keluar. Ya Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat itu bumi dihamparkan. fadakir mikir gitu kan. Ini kadang-kadang aneh kita nggak boleh nggak boleh belajar di alam suka aneh gitu loh. Lawang Allah yang merintahkan. Coba giring, mulai kita berpikir, oh iya, berarti universal school nih, SDIT ini, waduh, nggak cukup dengan gedung. Ayo investor, mumpung ada lahan untuk masuk ke sorga, Jangan eman, bebaskan lahan, bantu. Yang manfaatnya nanti mana kosot sodakotum mimalin, ndak akan kurang hartamu karena sedekah. Ma'anfaktum min syai'in fahuwa Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Anfik, unfik alik. Infakkan, Allah infakkan kamu. Masya Allah. Sebelum apa? Sumalatus latus aluna yawma idzin anin naim. Tergetar hati sehingga kebahagiaan itu dipahami dengan betul. Jiwanya kona, Gampang puas dengan keadaan. Ingin bermanfaat buat orang banyak. Baru kalau sudah bicara kebaikan, wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tak diijabah Aku berlindung kepadamu dari doa yang tak diijabah Kenapa doanya nggak diijabah? Wallahu alam. Karena kata Rasul hadis eh, dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim beliau mengatakan yustajabu lil abdi malam yadu bi ismin akati rahim awil istijal yustajabu lil abdi sudah pasti doa hamba diijabah bahagia rumah tangga kalau doanya diijabah suami berdoa robi habli minas solihin istrinya hamil minta diberikan anak laki dapat anak laki Minta dimudahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma ziban Bahagia. Tapi ingat, kamu bakal diuji. Enggak segampang itu. Jangan jadi orang yang terkecoh. Famal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi fa yaqulu rabbi ahanan. Jangan terkecoh. Jangan kayak orang-orang yang menganggap kalau doanya diijabah, Robi Akroman, Allah CS. Allah temen, Allah mama saya mah beda, darah biru. Oh, masalah. Ada pengkhususan. Tapi kalau diuji dengan kesulitan, dia mengatakan Robi ahanan. Jangan, ini suuzon. Padahal kalau kamu mengkaji diri yang Allah kasih, semua ada hukum sebab akibatnya. Karena Allah tidak memberi yang kalian inginkan tapi mencukupi yang kalian butuhkan. Kadang-kadang kehidupan kalian potongan puzzle kehidupan orang lain, paham. Mengerti. Tidak ada suuzon sama Allah karena dia tahu buruk sangka itu ujungnya buruk. Wadhalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ya karena itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Fa'asbahtu minal khasirin. Kau akan merasakan keburukan. Bukan cuma hayalan kebahagiaan, bukan. Makanya Nabi berlindung pada Allah. Sampai dia tahu sekali bagaimana membentuk cinta yang sejati. Dia ilmu, dia yakin. Kalau dia sudah berilmu, dia yakin. Kalau dia sudah yakin dengan tiga tahapan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dia tahu sekali bahwa keyakinan inilah yang menciptakan keikhlasan. Makanya rumah tangga yang bahagia ini, rumah tangga yang di dalamnya itu unsur keikhlasan tampak sekali. Bukan ikhlas diterjemahkan rela. Ya sesi ikhlas, sesi rela. Bukan begitu maknanya. Karena ikhlas yang dimaksud wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada unsur kesyirikan. Kalaupun saya menikah dengannya karena Allah. Kalaupun saya benci dan cinta karena Allah. Kalaupun saya cerai dia karena Allah. Kalaupun saya marah karena Allah. Rumah tangga yang di dalamnya betul-betul ada keikhlasan. Rumah tangga yang Allah janjikan pertolongan. Karena Allah mengatakan wa min ansor. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ini rumah tangga gimana mau tertolong kalau kesyirikan dianggap lumrah. Dibiarkan istri yakin tentang apa tatoyur. Saya nggak tahu lah kalau di Kebumen lah. Kalau di Bogor, Jakarta masih ada keyakinan-keyakinan yang sifatnya warisan. Rumah ada kupu-kupu berarti ada Tangan gatel mau dapat Mirip kalau begitu ya Kebumen nama Bogor <laughs> Ini keyakinan yang diwarisin Mentang-mentang kebun masih lega Keyakinan kupu-kupu ada tamu Tangan gatel mau dapat rezeki Tolong jangan Nasib tergantung suara burung kalau lagi jalan ada ular lewat, enggak jadi jalan, emang penakut gitu ya. Berkeyakinan tentang orang meninggal bisa bangkit lagi, padahal hobi baca Yasin tiap malam Jumat. Awalam yarokam ahlakna qablahum minal kuruni annahum ilaihim layarjiun. Suruh lihat itu orang yang sudah mati enggak dibangkitkan lagi sudah. Tapi mengapa mereka berkeyakinan orang hidup kesurupan orang mati? Ini kan subhanallah. Terjadi di masyarakat lihat keikhlasan mulai memudar di rumah tangga kita. Kita biarkan anak-anak percaya dengan dengan dengan sesuatu yang diharamkan. Anak-anak gemar membaca ramalan-ramalan para dukun, horoskop bintang-bintang. Kita biarkan anak-anak kita lebih kenal setan siluman ketimbang para pahlawan. Betul. Anak kita lebih kenal Spiderman. Betul. Siluman kawa-kawa. Yeah. Lebih kenal Batman, siluman kampret. Betul. Anak kita lebih kenal adventure, lebih kenal mutan dan lain sebagainya. Ketimbang kenal orang-orang hebat. Anak kita lebih tahu yang namanya Robin Hood ketimbang Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak kita lebih kenal Ron Ranger ketimbang Zubair bin Awam penunggang kuda. Anak kita lebih kenal yakni Zoro ketimbang Ali bin Abi Thalib. Anak kita lebih kenal Rembo 1 sampai 4 ketimbang Khalid bin Walid. Ini kan bahaya ya. Ini sebenarnya kita cetak anak soleh apa keluarga adventure sih sebenarnya gitu loh. Akhirnya anak pertama Kapten Amerika begitu. Sampai si bungsu, si lucu, si manis Aisyah Catwoman begitu. Subhanallah. Ini dibiarkan saja. Sampai kadang-kadang saya suka nangis loh Pak. Saya suka bilang sama teman-teman di Mekah, di Madinah. Kalau lagi di sana saya suka bilang, ini apa kalian tidak perhatikan? Ini produk Cina masuk ke dalam Mekah Madinah, bahkan bermaksiat depan depan Nabawi. Itu patung-patung siapa namanya? Boneka-boneka sekarang apa namanya? Apa? Ya, apa kayak Frozen, kayak apalah yang boneka-boneka anak-anak sekarang gitu ya. Eh. Itu sambil labaik Allahumma labaik kepang dua. Masya Allah. Ada ontak talbiyah labaik Allahumma labaik. Ini patung loh. Ini orang-orang ini subhanallah. Ini dibiarkan. Bahkan Haromain saja bisa tersusupi, makanya nanti ada sunnahullah memerintahkan apa uh, Dajjal menghentakkan kakinya untuk mengeluarkan orang munafik dari Haromain, betul? Apalagi rumah tangga kita. Dan terbukti sekarang laporan kepada kita ini di kepolisian bahwa banyak pengkafiran anak tanpa berasa. Anak-anak dibiasakan makan makanan permen yang dicetak bentuk hewan-hewan yang haram. Buaya, babi, anjing. Ini memang bukan wujudnya, cuma patungnya saya sudah mewakili, betul? Dunia internet yang dahsyat, kita nggak memperhatikan anak-anak kita main game, di sebuah tempat Star Wars tembak-tembakan. Kalau diperbesar sedikit zoom. Ternyata background musuhnya itu nama-nama Tuhan Asmaul Husna. Ini kita nggak berasa. Kita cuma ngayal baiti jannati. Tapi sampai sekarang nggak sorga tat. Kenapa? Kita nggak betah. Jangan jangan biarkan. Karena yang namanya doa itu diijabah hukum asalnya. Yustajabu lil abdi. Pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Katakan Allahu somat. Kedepankan kul huwallahu ahad. Esakan Allah baru kau meminta. Tapi yang terjadi tidak. Keburukan yang kau rasa. Coba ini nggak main-main. Allah nggak mungkin bohong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inna Allah la yukliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Ada janji Allah. Mana, mana kita rasakan tidak. Jangan dibiarkan. Makanya Ibn Qayyim membuat 50 sabab terhalangnya doa tuh. Rumah tersebut doa tidak diijabah. Bahkan menelurkan hal-hal yang buruk. Di rumah tersebut mencetak anak durhaka, mencetak suami durhaka, mencetak istri durhaka. Yang kadang-kadang kita orang tua nggak berasa doain anak Robi Habli minas solihin, cuma ngedidiknya salah. Makanya Imam At-Tantawi mengatakan tidak ada anak yang durhaka. Terkadang orang tua yang durhaka kepada anaknya. Iya karena anak cuma lembaran putih. Contohnya apa? Kalau yang dicontohkan buruk ya buruklah dia. Ya kalau dicontohkan baik dia baik, ya. Bukan cuma keinginan baik. Tahu sebab kebaikan. Karena dia mengerti, la yukallifullahu nafsan illa wus'ahanya, dia tahu sekali Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuan. Dia cari sabab. Dia cari sabab. Sabab ini doa ini kau enggak diijabah, doa kau enggak dikabulkan. Dia cari sabab. Padahal hukum asalnya doa ya diijabah. Ini kau tidak. Dia cari sabab. Ternyata ada yang merusak keikhlasan. Ya, ilmu, yakin, ikhlas. Yang keempat bicara jujur asid Kejujuran. Jujur diterjemahkan tidak menambah, tidak mengurangi. Orang beragama itu jangan ditambah, jangan dikurang. Rumah tangga ini harusnya mencetak generasi yang tidak hulu tidak taksir. Memang katanya agama ini dihiasi dengan dua hal. hulu dan taksir. Gulu melebih-lebihkan, taksir mengurang-urangi. Jangan malah mencetak generasi yang beribadahnya lebih, sementara Nabi nggak contohkan atau mengurangi, sementara beliau pun nggak mengamalkan. Generasi yang paham bahwa Islam sudah baku. Ayat-ayat terakhir di hayat Rasul Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Ini ayat-ayat terakhir di hayat Rasul. Al-Maidah ayat 3. Allah recommended Islam sebagai agama yang sempurna. Al-yaum pada hari ini ketika haji wada, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama, Watmam atmamtu nikmati, kusempurnakan nikmatku atasmu, Warodi tulakumul lakumul Islam dina aku reda Islam sebagai agama. Sempurna. Sempurna sudah. Sampai beliau mengatakan taraktukum mislal bayda lailukum kanaharikum. Wahai umat, kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum al halal bayin wal haram bayin wa umur bainahuma mustabihat la ya'lamuhuna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Nabi yang mengatakan sudah sempurna ini agama sudah jujur jangan ditambah jangan dikurang halal telah kujelaskan haram telah kujelaskan antara halal dan haram ada syubhat ulama mengatakan syubhat halal menjauhkannya mulia sempurna sudah Eh malah kesindir dengan ayat yang mengatakan wa mayyusakiki yusakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyirah. Malah sengaja menyelisih Rasul setelah dijelaskan petunjuk. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi. Ya. Yeah. Keburukan pun terasa. Padahal casingnya sudah sunnah. Cuma visualisasinya nol. Ya, ujungnya bukan sebuah kebaikan. Padahal al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Harusnya yang dia perbuat baik, ujungnya baik. Cuma kebaikan yang dia lakukan, ujungnya keburukan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Baru kita bicara mahabbah cinta. Ternyata cinta yang membahagiakan ini memiliki empat pondasi: ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Ini kekuatan cinta untuk mendatangkan cinta yang membahagiakan. Ya. Ini bicara cinta ini bukan sesuatu yang main-main makanya karena kalau cinta yang sejati akan menelurkan dua hal, ingkiat dan kobul. Ingkiat, ketundukan dan kepatuhan Kobul dalam bentuk ucapan Kalau ingkiat total Tunduk patuh dalam bentuk ucapan dan tingkah laku Kalau kobul cuma sekedar ucapan Jadi kalau memang dasarnya cinta Tunduk patuh tuh gampang Nah otomatis orang yang tunduk patuh karena mencintai Dia orang yang bahagia Bukan cuma sekedar mendambakan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia, tapi empat pondasi dia tekankan untuk menimbulkan cinta. Kalau cinta sudah timbul, ingkiat dan kobol, tunduk dan patuh. Anak disuruh gampang, kita diminta gampang, mudah, Gak berasa kita memiliki tiga karakter penghuni sorga Tiga karakter penghuni sorga. Koribin, hayin, sahlin. Koribin, orang yang luas, gampang akrab. Hayin, lembut dalam ucapan dan tingkah laku. Orang senang sama gerakan dan ucapan. Sahlin, orangnya gampang mudah, tidak ruwet. Maka kalau tiga karakter ini ada di rumah tangga kita, betul-betul baiti jannati, rumahku surgaku. Subhanallah. Jamaah yang Allah muliakan, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Ternyata kebahagiaan keluarga yang kita hayalkan bukan hanya cuma sekedar keinginan. Buatlah cikal bakal datangnya kebahagiaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengerti yang Allah ciptakan kita untuk apa. Makin baik kita tercipta untuk apa dan kita paham, makin dekat kemuliaan dalam kehidupan kita insyaallah. Wallah musta'an. Insyaallah manfaat. Silakan bawa acara akhir dakwana. Alhamdulillahirabbil alamin.